Kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat sunnah ini karena sesungguhnya nikmat sunnah adalah sesuatu yang tak terhingga. Sebagaimana Imam Ahmad berkata, aku tidak tahu di atas dua nikmat apa aku bergembira, di atas nikmat Islam atau di atas nikmat sunnah. Umat al-Islam a'azzakumullah. Berpegang kepada sunnah di akhir zaman. Telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan terasa panas Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati 'alan nasi zamanun al-mutamassik bidinihi qalqabid 'alal jamr." Akan datang nanti suatu zaman orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Sangat panas sekali ya akal Islam a'azzakumullah. Namun di sana ada perkara yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan itu, di saat kita berpegang kepada sunnah penuh dengan rintangan, penuh dengan keberatan, penuh cemoohan-cemoohan dari manusia, maka kewajiban kita yang akal Islam yang pertama adalah banyak-banyak kita bertakarub kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, sering kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Bukhari dan Muslim menyebutkan di dalam sahihnya bahwasanya Rasulullah SAW suatu malam bangun tidur lalu beliau berucap la ilaha illallah dalam surat dalam riwayat yang lain subhanallah Mada unzilatil lailah minal fitan fitnah apa yang Allah turunkan di malam ini wa mada unzila minal khazain dan perbendaan apa yang Allah turunkan di malam ini man yuqidhi sahibal hujar Rubakasiatin kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Siapakah yang mau membangunkan pemilik-pemilik kamar itu? Berapa banyak yang berpakaian di dunia tapi ia telanjang dalam kehidupan akhirat? Al-Hafidh Ibn Hajar berkata, ini mengisyaratkan bahwa di zaman, di saat kita ditimpa gelombang berbagai macam ujian yang menerpa dalam agama kita, maka yang paling kita kuatkan adalah ibadah kita, takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih di waktu malam ya akhal Islam. Karena sesungguhnya ibadah di waktu malam sebagaimana Allah berfirman inna nasyiatal laili hiya ashaddu wat'a wa aqwamu qila sesungguhnya ibadah di waktu malam hiya ashaddu wat'a lebih mengokohkan hati wa aqwamu qila dan itu adalah merupakan ibadah yang paling baik Betapa butuhnya ya akhi seorang hamba untuk berhubungan dengan penciptanya. Karena ketika seorang hamba ya akhi banyak ia berhubungan dengan penciptanya, banyak ia bermunajat dengan penciptanya, banyak ia beribadah dan bertakarub dengan penciptanya, maka Allah akan berikan kepada hatinya kekuatan, sesuatu yang tak tidak diberikan kepada selainnya. Ikhwatul iman a'azakumullah. Oleh karena itu Imam Abu Daud berkata, "Kana Rasulullah" Imam Abu Daud meriwayatkan dalam musnadnya, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ditimpa perkara yang sulit, beliau segera salat. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Justru ketika beliau ditimpa kesulitan, ditimpa berbagai macam ujian, beliau segera sholat menghadap kepada Allah, berkeluh kesahannya kepada Allah, mengadukan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khairun hafidha. Karena Allah sebaik-baiknya penjaga. Allah lah yang maha kuat, maha kuasa untuk menghilangkan berbagai macam kesulitan kita ya akhal Islam azakumullah. Maka ya akhi, ketika kita berpegang kepada sunnah banyak orang yang mencemooh, banyak tuduhan yang menghampiri kita, maka tiada lain Allah kita hanya mengadukan semuanya kepada Allah. Semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, karena itu adalah merupakan ya akhwal Islam pondasi daripada kejayaan dan kesuksesan kita di dunia. Oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah. Wahai orang-orang yang beriman, Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Allah memerintahkan kita untuk minta tolong dengan sabar dan sholat. Karena kedua perkara ini ya akal Islam memberikan kekokohan jiwa kita dan hati kita. Kesabaran di zaman-zaman tersebut memang sesuatu yang sangat kita butuhkan sekali. Bayangkan Rasulullah mengatakan berpegang kepada agama di zaman itu seperti memegang bara api. Berarti butuh kepada kesabaran yang ekstra, butuh kepada kesabaran yang luar biasa. Maka kita terus minta kepada Allah supaya kita diberikan kepada kita kesabaran di dalam ketaatan kepada Allah, kesabaran dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah dan sabar ketika ditimpa musibah, ujian yang menerpa kehidupan kita ya umat al Islam azakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun Hai orang-orang yang beriman bersabarlah dan terus kuatkan kesabaran kalian warabitu dan berjagalah di tapal batas Wattaqullah dan bertakwalah kamu kepada Allah La'allakum tuflihun Agar kalian menjadi orang-orang yang muflih Orang-orang yang beruntung kata Allah Di sini Allah menggantungkan keberuntungan dengan empat perkara Yang pertama kesabaran Yang kedua menguatkan terus kesabaran kita dalam kehidupan ini Sabar ketika kita sholat Sabar ketika kita menjauhi maksiat Sabar ketika kita berbakti kepada orang tua Sabar ketika kita bersodakoh dan yang lainnya Kemudian Allah mengatakan warabitu Dan berjagalah di tapal batas Artinya jagalah keimanan kalian. Jagalah jangan sampai keimanan kalian dihancurkan oleh musuh kalian yang bernama setan itu. Jangan sampai hati-hati kalian dilemahkan oleh yang namanya kemaksiatan. Sehingga seorang mukmin selalu berjaga di tapal batasnya ia berusaha untuk melindungi rumah imannya. Ia berusaha untuk melindungi benteng hatinya dengan cara banyak berzikir kepada Rabbnya, dengan cara banyak menuntut ilmunya. Demikian pula senantiasa ia menaati Rabbnya ya akhal Islam azakumullah. Ini sebuah perbekalan yang luar biasa dalam kehidupan kita di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaqullah dan bertakwalah kamu kepada Allah. Karena sebaik-baik perbekalan kita di dunia hanyalah takwa. Sebagaimana Allah berfirman, "Fa inna khairaz Sesungguhnya sebaik-baiknya perbekalan kalian dalam kehidupan dunia adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berjalan ya akhi menuju kematian. Setiap manusia pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatun maut. Kita berjalan menuju kematian. Lalu apa yang akan kita bawa menuju menuju negeri akhirat nanti? Rumah yang mewah tidak akan kita bawa sampai kuburan. Kendaraan yang mahal pun tak akan kita bawa sampai kuburan. Pakaian yang mahal pun demikian pula harta yang melimpah ruah tidak akan kita bawa sampai kuburan. Yang kita akan bawa adalah ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka setiap jiwa hendaknya berfikir apa bekal yang akan ia bawa menuju kuburannya, menuju kehidupan akhiratnya. Inilah ya akhi, sesuatu yang insya Allah bisa mengokohkan hati-hati kita, mengokohkan jiwa-jiwa kita di saat fitnah yang melanda Demikian pula ujian yang menerpa. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al Islam dalam hubungan seorang hamba kepada Robnya. Di sana banyak sekali perkara-perkara yang memutuskan hubungan tersebut. Berapa banyak manusia yang terputus hubungannya dengan penciptanya karena ia disibukkan dengan kehidupan dunianya. Dijadikan lalai ia berzikir kepadanya. Bahkan ia pun dijadikan lalai untuk beribadah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Banyak di akal Islam Perkara-perkara yang bisa menyebabkan hubungan kita dengan Allah putus Di antaranya adalah ya akhi Ketika seorang hamba Kata Ibnu Qayyim Lebih memikirkan hak dirinya daripada memikirkan hak Allah Pasti ia akan terputus dari Allah Berbeda ketika seorang hamba memikirkan hak Allah Di saat ia ditimpa ujian Yang ia pikirkan Apa hak Allah yang belum saya lakukan di saat ia diberikan kesenangan, ia berpikir, apa yang bisa saya lakukan? Ia khawatir apabila ia belum melaksanakan hak Allah, apabila ia kurang dalam melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya ya akhi, ia senantiasa istighfar kepada Rabbnya Senantiasa ia memohon ampunan kepada Allah Dan mengakui kekurangan-kekurangan dirinya maka orang yang seperti ini pastilah akan senantiasa dekat dengan penciptanya. Berbeda ketika Allah berikan ujian kepada dia, dia yang dia pikirkanlah hak dirinya. Orang seperti ini dia tidak akan pernah ridho dengan ketentuannya. Orang seperti ini ya akhwan Islam akan mau mendekat kepada Allah di saat Allah memberikan keuntungan kepadanya.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 يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والمبتدعين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار صلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين